dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KD Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Kau gila Purbaya. Kubunuh kau, kubunuh kau kalau pala membunuh daku. Ya, ya, ya. Awas Ya. Kubunuh kau, pangeran iblis. Kubunuh kau. Nah, Lepaskan kutukan Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Amanah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode yang ketiga dengan judul Rahasia Bukit Tengkorak. Naskah disusun oleh Ala Sunar. Ide cerita Cece Sukyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-25 ini menampilkan Bahar Mario sebagai Raden Setakeling, Rio Simpana sebagai Raden Purbaya, Chris Urspon sebagai Raden Saka Palwaguna, Bambang Jiger sebagai Dampu Awuk, M. Abud sebagai Jerangkong Hidup, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Januar sebagai Karma Pala, Niko Septiawan sebagai Kiparang Kungkur, Hari Akik sebagai Eyang Wanayasa, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mengikuti. Pada kisah yang lalu diceritakan, anting bulan yang mengejar jerang sari sampai ke Bukit Tengkorak. Dan di sana anting bulan terperosok ke dalam sebuah lubang yang ternyata merupakan sebuah pintu gua bawah tanah yang besar. Dan pada akhir kisah itu, Cirangkong hidup sedang mengadu Raden Purbaya dengan Raden Karmapala. Bagaimana berbahaya? Apakah kau tetap tidak mau mengaku murid padaku? Hmm? kau mengaku murid, karma pala dapat kau lemparkan dengan jurus-jurus yang telah kau pelajari dariku di Bukit Batu Larang. Tidak. Ayo, teruskan mapala. Kau kira semua pukulanmu membuat aku menjadi tidak berdaya aku masih sanggup untuk berdiri dan menggerakkan tangan untuk memukul dan melawanmu lagi. Heh, anak setan, kau memang hendak mencari mati agaknya. Hei, ya, hei, ya, ya. Setan neraka, kau, kau masih mampu berdiri. Baiklah, aku selesaikan saja. Kakek, Berikan aku kesempatan untuk membunuhnya. Oh, aku karena sesuka hatimu, Karma Pala. Jangan berhenti sebelum anak itu meminta ampun. <laughs> Kau dengar itu berbahaya. Kini aku diberikan kesempatan untuk membunuhmu. Nah, sekarang kau susulah ibumu itu di neraka. Ya, ya, ya. Raden Purbaya yang mendengar caci Raden Karmapala terhadap ibundanya seketika darahnya tersirat. Kematian ibundanya antara lain karena Karmapala lah penyebabnya. Sesaat pukulan demi pukulan mendarat di tubuh Raden Purbaya. Darah di seluruh tubuh pangeran dan karang sedana ini menggelegak. Guncangan perasaan yang teramat sangat membuat seluruh tubuhnya menggigil. Tanpa dapat disadari dan dikendalikan lagi, Tenaga murni yang didapat dari Mamang Kuraya seketika menerobos ke arah kaki dan tangannya. Ya! Ya! Kau, kau gila Purbaya. Kubunuh kau, kubunuh kau kalau pala, pembunuh ibundaku. Ya, ya, ya! awas kau. Ya, oh. kau. Lepaskan kutukan hijrahku. Aku harus memburu pangeran iblis itu. Dia yang membunuh ibuku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau, kau juga iblis. Kaulah yang menyebabkan aku membunuh kakekku. Iblis, lepaskan aku. Lepaskan. Cukup. Kau kakek iblis. Karena kau karena kau, aku membunuh kaki mamangku raya. Awas, jika aku mempunyai kesempatan, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu sebagaimana aku membunuh iblis gendut gandum. Ya, akan kupecahkan kepalamu. Akan kuhancurkan. Akan, akan, Berbahaya gila! Lihatlah, ini karma pala. Kau telah membuat Pangeran Galuh ini menjadi luka seperti ini. Kembali ke kamarmu. Pikirkanlah kembali. Kau adalah muridku seperti hanya Raden karma pala Beristirahatlah dan jangan membuat ulah yang gila di tempat ini. Sementara itu di kota Lemah Abang, tempat di mana Kiparang Pungkur merencanakan pertemuan dengan para tokoh Gua Larang, terlihat adanya kesibukan kecil. Beberapa ekor kuda lalu lalang di seputar pinggiran kota, dan beberapa tempat yang strategis, di tempat para pengemis untuk menyambut tamu-tamu yang mereka tunggu. masih ada di dalam? Oh, ada Nona. Eh, kaukah itu Sariti? Iya, saya kek. Ah, duduklah Sariti. Bagaimana dengan persiapan penyambutan itu, Sariti? Uh, semua berjalan lancar, kek. Hmm. Kita tinggal menunggu kedatangan mereka saja. Hehehe. <laughs> Bagus. Uh, masih tiga hari lagi. Mereka belum juga tiba. Ya, mudah-mudahan tiga hari lagi kita dapat mengumpulkan semua pendekar Ning Sewu itu. Dan juga sahabatku Wanayasa. Uh, apakah mungkin anggota kita akan berhasil menemukan mereka? Atau mungkin anggota kita tidak dapat mengenali mereka dengan baik, ya? <laughs> <laughs> kau wakil dari perguruan tongkat merah Sariti. Mengapa masih juga melakukan kemampuan anggotamu seperti itu, ha? Uh, tapi... Eh, Sariti, gambar yang dibuat oleh Paman Sulung itu sangat membantu sekali. Ciri-cirinya sudah cukup jelas. Masa akan tidak berhasil diketemukan mereka? Hehehe. <laughs> Ah, kecuali jika mereka itu hanya bersembunyi di tengah hutan. Ah, sudahlah. Kau tunggu saja mereka. Dalam waktu dekat ini, pasti mereka... Oh, oh, masuk, masuklah. Uh, guru, dua orang tamu kita sudah menunggu di luar. nah, itu. Kau dengar, Sarite? Uh, iya, Kek. Saya akan melihatnya ke depan. Kakang Setakeling dan Kakang Dampu Awu. <laughs> Kami memang sudah mulai gelisah menunggu kalian. Ah, mari masuk. Guru sudah menunggu di dalam. <laughs> ah, selamat datang anak-anak muda. Hah? Mari, mari. <laughs> Kami berdua menghaturkan sembah, Kek. Oh, bagus, bagus. Ah, terima kasih. Sembahmu ku terima anak-anak perkasa. uh, <laughs> bagaimana dengan perjalanan kalian selama ini? Ha? Ya, kami berdua tidak dapat menemukan satu petunjuk pun di mana jerangkung hidup itu bersembunyi. <laughs> Iya, tentu saja. Kau berada pada tempat yang salah. Oh, ja jadi Kakek sudah mengetahui di mana jerangkong hidup bersembunyi. Oh ya, iya. Aku mengetahui letak persembunyiannya. Beberapa orang muridku telah menyelidiki di desa-desa sekitar tempatnya. Di manakah tempat persembunyiannya, Kek? Di sekitar Bukit Tengkorak. Bukit Tengkorak? Iya benar, Kakang Dampu. Iblis itu bersembunyi di sekitar Bukit Tengkorak. Ah, Lalu apakah yang akan kita lakukan kemudian, Kek? Oh, Jangan terlalu jauh dulu kita berbicara anak muda. Kita masih menunggu eyang kulmu dan saudara-saudaramu yang lain. Uh, sekarang kalian beristirahatlah dulu. Sariti akan menemani kalian. Ah, marilah Kakang Seta, Kakang Dambu, kita ke belakang. adik Sariti. Dulu sebelum kami berpisah dengan Saka dan Adi Wulan, kami menerima seorang utusan dari tongkat merah yang mengharapkan kedatangan Saka. Apakah surat itu benar adik Sariti yang mengirimkan? Ah, benar, Kakang. Surat itu saya yang mengirimkan. Ada apakah? Hah? Apa yang sesungguhnya telah terjadi? Seorang wanita yang mengenal Kakang Saka dengan baik ingin berjumpa dengannya? Seorang wanita. Hmm, pastilah wanita itu Intan Pandini, Kakang. Intan Pandini? Benarkah dia adik Sariti? Dugaan Kakang Dampu benar. Wanita itu adalah Intan Pandini. Lalu, untuk apakah dia ingin menemui Kakang Saka? Meminta pertolongan. Keluarganya telah habis dimusnahkan oleh prajurit-prajurit Karang Sedana. Ah, Kasihan sekali anak itu. Satu saat nanti, setan-setan licik pemberontak hina itu harus menerima balasan dariku. Lalu di manakah sekarang Intan Pandini? Uh... Ada apa di Sariti? Apa yang telah terjadi dengan Intan Pandini? Uh, mati. Intan Pandini telah mati. Apa? Intan Pandini telah mati. Kenapa itu sampai terjadi, Adi Sariti? Siapa yang telah membunuhnya? Uh. Saya, saya tidak sanggup mengatakannya, Kakang. Ah, saya tidak sanggup. Ah, aneh. Ada apakah ini? Apa yang sesungguhnya telah terjadi? Agaknya banyak hal yang telah terjadi dalam perjalanan Adisaka. Aku akan menanyakannya pada Adisariti. Jangan, Adi aku, Kau jangan memaksanya. Tidak baik. Kita adalah tamu di sini. Tapi kakang, Aku tidak dapat menahan rasa penasaran ini. Aku pun demikian, Adi Awu. Tapi bersabar sajalah. Nanti kita pun akan tahu sendiri. Nah, beristirahatlah. Hah, mana mungkin aku dapat beristirahat dengan tenang? Hah, setan, ada apakah ini? Marilah duduk dekatku, Awu. Kita bersemedi. Tidak, Kakang. Kamar ini semakin menjadi panas saja rasanya. Aku akan keluar mencari angin. Keesokan harinya, Eyang Wanayasa yang melakukan perjalanan bersama dengan Cempaka tiba di Lemah Abang. Dan hingga pada hari yang ditentukan, Raden Sakapal Waguna tiba. Sedangkan Anting Wulan tidak juga datang. Dan dari puluhan kurir yang bertugas mencari Anting Wulan, didapat laporan bahwa mereka tidak berhasil menjumpai gadis itu. Oh, bagaimana Wanayasa? murid perempuanmu itu tidak berhasil ditemukan. Hmm, apakah pertemuan ini kita tunda saja beberapa hari? Kami akan mengulangi pencarian itu, Wanayasa. Tidak usah, Pungkur. Biarlah kita mulai saja pertemuan ini. Kau bicaralah, karena kau yang mengundang kami. Wah, aku tidak ingin bicara ngalor ngidul. Saat ini, aku ingin membicarakan bagaimana cara kita menghadapi jerangkong hidup. Hah? Jerangkong hidup? Ya, aku mengetahui tempat persembunyiannya. Dan beberapa saat lagi, iblis jerangkong itu justru akan mengadakan pertemuan besar. Hmm. Banyak jago-jago ternama dari tanah Pasundan ini yang diundangnya. Hmm. Uh, semacam pertemuan golongan hitam. Oh, bukan, bukan Wanayasa. Justru itulah yang saat ini membuat aku bingung. Tidak sedikit tokoh golongan putih yang diundangnya. Hmm. Aku kira undangan itu pun disampaikan ke Kuala Larang, padepokanmu, Wanayasa. Hmm. Tapi karena kau tidak berada di sana, kau tidak mengetahuinya. Uh, Aneh. Apa maksud iblis itu mengadakan pertemuan? Saya kira tentu Jerangkung hidup mempunyai satu rencana busuk dalam pertemuan itu. Uh, dalam undangan itu apa saja yang disebut oleh Jerangkung hidup? Oh, tidak ada apa-apa. Dia tidak menyebut apa-apa dalam undangan itu. Hanya mengundang seluruh tokoh-tokoh perguruan dan pendekar-pendekar tanah Pasundan ini pertemuan pendekar setanah Pasundan itu saja. Uh, itu bagus sekali saya kira. Dengan demikian kita dapat meminta bantuan dari tokoh aliran putih untuk membebaskan dua pangeran yang kita cari. Jika iblis itu tidak berniat untuk menyerahkan kedua pangeran itu, pastilah ia sudah mempelajari setiap kemungkinan yang akan terjadi pada pertemuan itu. Kukira kita akan dapat menyusun rencana nanti saja. Oh. Setelah kita menjadi semakin jelas dengan situasi yang sebenarnya. Ya, kau benar, Wanayasa. Hmm. Uh, Mudah-mudahan saja kita tidak masuk dalam perangkat iblis itu. Uh. Uh. Eh, anak muda. Sejak tadi kulihat kau hanya melamun dan menunduk lesu. Hmm. Wanayasa, Apakah kau tidak memperhatikan muridmu itu? Ah, <sighs> coba, bicaralah. Apa pendapatmu untuk menghadapi situasi seperti ini, anak muda? Hmm, saya, saya tidak tahu. Oh. <sighs> apa yang sebenarnya telah terjadi dengan dirimu, Saka? Kau belum bercerita sejak kedatanganmu sore tadi. Bagaimana kau sampai bisa berpisah dengan adikmu Wulan? Adik Wulan meninggalkan saya, ya. Hmm. Saya... Saya tidak tahu kenapa. Bohong! Kakang Saka pasti berdusta, Eyang Guru. Eh, uh, eh, aku... Apa maksudmu? Satu peristiwa besar telah terjadi. Saat kepergian Kakang Saka bersama Adi Anting Wulan. Aku? Adi Sariti kukira mengetahui peristiwa itu. Dan ia menyembunyikannya pada kami. Intan Pandini wanita yang pernah kami selamatkan telah mati. Dan pasti itu telah membuat Kakang Saka seperti ini. Dampu Awu yang menjadi penasaran dengan sikap Sariti yang menyembunyikan satu persoalan menjadi meledak di tengah pertemuan resmi. Raden Saka Palwakuna mendengar semua ucapan adiknya hanya menunduk dan tidak menjawab apapun. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan diperbuat oleh Resi Wanayasa mendengar kemelut di antara dua orang muridnya? Dan bagaimanakah pula dengan nasib Anting Wulan serta dua orang pangeran cilik itu? Untuk mengetahui jawabannya, Ikutilah babat tanah leluhur ini dalam episode ketiga Rahasia Bukit Tengkorak yang dipersembahkan oleh Prokol Obat Flu Andalan dan Kalpanak Pembasmi Panu, Kadas, Kurap, dan Jamur Kulit bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.